Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk berziarah ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berziarah ke Masjid Nabawi yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini kata beliau lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, alhamdulillah yang telah memudahkan Bapak dan juga Ibu sekalian untuk menghadiri salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Rasulullah SAW ini di mana Rasulullah SAW telah mengabarkan di dalam sebuah hadis man dakhala masjidi lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah yang artinya barang siapa yang memasuki masjidku yaitu Masjid Nabawi tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau ingin mengajarkan kebaikan maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan hadisnya diriwatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh sebagian ulama di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu di masjid Rasulullah SAW ini dan juga orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan bahasanya kedudukannya adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini Ingin atau memiliki keinginan Atau berniat untuk keluar dari masjid untuk belanja misalnya Atau ingin ngobrol dengan temannya Akan tapi meninggalkan itu semua karena Allah Menghadiri majelis ilmu Di antara majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi ini Kita berharap semoga Allah Taala memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari agama ini dengan baik dan juga benar. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang dua syarat atau syarat diterimanya amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh. Sebelumnya, saya beritahukan kepada yang baru datang, ya bahasanya kajian ini bisa didengarkan juga oleh ibu-ibu di musola wanita, baik musola bagian kanan maupun bagian kiri, dan e, bisa juga diambil rekamannya di bagian perekaman, yaitu di pintu nomor 17. Dan waktu waktunya untuk bisa mengambil rekaman atau bisa merekam di sana e, adalah pagi hari sampai jam 2, kemudian sore hari habis asar sampai adzan sholat isya. Yaitu kita bisa datang ke sana dengan membawa, membawa flash Kemudian kita minta direkamkan kajian yang Sudah didengarkan di Masjid Nabawi ini Kemudian yang bisa bahasa Arab Tetap kita utamakan Bisa menghadiri majelis para ulama Yang ada di Masjid Nabawi ini Adapun yang tidak memahami bahasa Arab Maka silahkan Yang duduk di sini kita bersama-sama Mempelajari agama Allah SWT Kemudian di akhir pertemuan insyaallah akan kita berikan kesempatan bagi uh, hadirin semuanya untuk mengajukan pertanyaan dan caranya adalah menulis pertanyaan tersebut di kertas. Ya, kemudian kita uh, kirimkan ke depan dan yang, bagi yang tidak membawa kertas maka sudah kita sediakan uh, kertas tersebut. Jadi silahkan nanti diambil ke depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang hikmah penciptaan jin dan juga manusia. Dan bahasanya mereka tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Swt. semata. Dan tentunya merupakan angan-angan dan keinginan setiap muslim dan setiap orang yang beramal soleh supaya ibadah yang dia lakukan diterima di sisi Allah Swt. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kita ingkari. Tidak ada setiap muslim kecuali dia ingin supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah seseorang beramal seandainya amalan yang dia lakukan ini tidak diterima oleh Allah SWT. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya pada hari kiamat nanti ada hari timbangan amal. Akan ditimbang al-hasanat dan juga sayiat kita. Al-hasanah yaitu kebaikan itu adalah amalan-amalan kita yang diterima oleh Allah SWT. Jadi amalan apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka nanti bisa menjadi hasanah dan kebaikan bagi kita semua. Kemudian pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya kabarkan kepada kita berupa pahala-pahala amal soleh. Ini bisa didapatkan seseorang apabila amalannya memang diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda mengabarkan kepada kita tentang pahala orang yang melakukan ibadah umrah. Beliau mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai kafarah, yaitu sebagai penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Kapan seseorang mendapatkan pahala ini? Yaitu jadilah umrohnya ini menjadi amalan yang menebus dosanya ketika amalannya diterima oleh oleh Allah. Ketika umrohnya diterima, baru setelah itu dia bisa merasakan kenikmatan ini, yaitu mendapatkan pahala ditebus dosanya. Ya, dosa-dosa yang dia lakukan di antara dua umroh tersebut. Demikian pula amalan yang lain. Ya Rasulullah SAW bersabda tentang masalah haji mabrur bahwasanya orang yang mendapatkan haji mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Kapan itu? Ketika hajinya ini diterima oleh Allah SWT Demikian pula misalnya silaturahim yang menyambung silaturahmi. Di antara pahalanya, ganjarannya adalah akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya. Kapan dia mendapatkan ganjaran tersebut? Ketika amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi seseorang mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut apabila dia diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah yang menyatakan bahwasanya salat itu bisa merubah atau bisa menahan seseorang dari perbuatan yang mungkar. Inna salata anil fahsya'i Iwal Mungkar. Sesungguhnya salat itu bisa menahan seseorang, menjaga seseorang dari perbuatan yang mungkar. Kapan itu? Apabila salatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak orang yang salat akan tetapi tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salat akan tetapi masih melakukan kemungkaran karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diterimanya amal ini adalah perkara yang sangat penting bahkan lebih penting daripada amalan itu sendiri. Para pendahulu kita, para salaf dulu, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, mereka sangat perhatian tentang masalah diterimanya amal ibadah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan, seandainya aku tahu bahwasanya Allah Swt menerima dariku sebuah salat maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Seandainya aku tahu ini adalah ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima salah satu dari salat yang aku kerjakan. Satu saja. Seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sebagai yang, yang lain, yang lain mengatakan, seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima satu sujud yang aku lakukan. Ya, maka itu aku akan ber, lebih bergembira dengan kematian daripada bergembiranya seorang yang bepergian. Kemudian dia datang dan menemui, menemui keluarganya. Ini adalah ucapan para salaf. Bagaimana mereka sangat memperhatikan tentang masalah kabulul amal. Yaitu diterimanya amal seseorang. Oleh karena itu di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau berdoa supaya diterima amal ibadahnya. Kita lihat ketika beliau alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggikan Ka'bah atau meninggikan pondasi Ka'bah. Ya Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah bersama anak beliau yaitu Ismail. Doa yang pertama kali beliau lakukan, yang pertama kali beliau panjatkan ketika menyelesaikan Ka'bah tersebut adalah mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, taqabbal minna. Terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim. Padahal siapa beliau? Beliau adalah Khalilullah, Ya orang yang termasuk kekasih Allah SWT Dan beliau mengerjakan peninggian pondasi Ka'bah tersebut adalah dengan perintah Allah. Akan tapi beliau takut seandainya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT sehingga beliau berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ibadah ini. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan juga maha maha mendengar dan juga maha mengetahui. Dan dulu para pendahulu kita ketika mereka menyelesaikan ibadah-ibadah mereka setelah bulan di, di bulan Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Sampai dikatakan bahwasanya selama enam bulan setelah Ramadan mereka berdoa terus, ya minta kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan. Ya ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana ya para salaf dulu, para pendahulu kita sangat memperhatikan tentang penerimaan amal ibadah mereka. Para pendengar, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu syarat diterimanya amal soleh? Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amal soleh ini ada dua. Tidak banyak. Ya bukan lima, bukan sepuluh. Syarat diterimanya hanya ada dua. Kalau kita bisa memenuhi dua perkara ini, insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah menghafalnya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah Al-ikhlas kita tahu yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Kemudian al-mutabaah artinya adalah sesuainya amalan kita ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah al-mutabaah. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa Siapakah orang-orang yang bertakwa? Dan apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Nah ini yang perlu kita perhatikan Banyak ulama yang sudah memberikan definisi dan juga pengertian terhadap takwa Dan definisi yang paling bagus dan dipuji oleh banyak ulama Adalah definisi takwa Yang disampaikan oleh seorang tabi'in Yang bernama Talq Ibnu Habib. Talak Ibnu Habib ini beliau adalah seorang tabi'in yang meninggal setelah tahun 90 Hijriah. Meninggal setelah tahun 90 Hijriah. Beliau memberikan pengertian kepada kita tentang takwa, memberikan definisi takwa dengan definisi yang bagus dan dipuji oleh para ulama. Bahwasanya ini adalah pengertian takwa yang paling bagus. Antum perhatikan. Apa pengertian takwa menurut beliau? Beliau pernah ditanya. Mat takwa, apa itu ketakwaan? Maka beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ala nurim minallah takhafu iqaballah Artinya apa? engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, mengamalkan sebuah amalan ketaatan. Ala nuri minallah. Engkau mengamalkan ketaatan tersebut di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas petunjuk Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Tarju Allah engkau mengamalkan amalan tersebut sesuai dengan syariat Allah dengan mengharap pahala dari Allah Swt. Bukan mengharap pahala dari manusia. Bukan mengharap pujian dari manu, manusia. Mengamalkan amalan tersebut karena mengharap pahala dari Allah. Kemudian apa? Wa truka maksiat Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan. Atas dasar apa? Ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggalkan sebuah kemaksiatan dengan dasar dalil. Oh, ini ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dilarang, kemudian kita tinggalkan. Bukan karena ikut-ikutan manusia atau karena adat istiadat misalnya. Niatnya apa? Takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan adab Allah bukan karena takut kepada manusia atau karena dia malu dengan manusia dengan bawahan atau malu dengan keluarganya tidak. Tapi dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut dengan adab adab Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan di sini, ya. Beliau ketika mendefinisikan takwa menyebutkan ala nurim minallah, yaitu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya sesuainya amalan kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang dinamakan dengan takwa. Kemudian di situ disebutkan tentang masalah niat, bahwasanya dia mengamalkan amalan tersebut karena mengharapkan pahala dan meninggalkan kemaksiatan karena dia takut dengan dengan azab. Dan ini adalah isyarat tentang keikhlasan. Isyarat tentang isyarat isyarat kepada keikhlasan. Ya. Jadi dalam pengertian takwa itu ada ikhlas dan juga ada al-mutabaah, yaitu sesuainya amalan kita ini dengan cahaya dari Allah. Yaitu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala inna mengatakan innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang bisa mewujudkan dua perkara ini, yaitu ikhlas dan juga sesuainya amalan mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menguji atau yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Wahwal Azizul Ghafur dan dialah Zat yang Maha perkasa dan juga Maha memberikan ampunan. Allah Swt mengatakan di sini ahsanu amala untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad beliau adalah seorang ulama yang Eh, hidup pada abad kedua meninggal pada tahun 187 Hijriah bernama Al-Fudail Ibnu Ayyad beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i beliau pernah ditanya oleh para sahabat beliau dan juga murid-murid beliau tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala amalan yang paling baik itu apa? Maka beliau rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling aswab, yang paling benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau ditanya, "Ma ahsanuhu, ma ma akhlasuhu wa ma aswabuhu?" Apa amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu. Kemudian beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Yang artinya sesungguhnya amalan itu kata beliau apabila ikhlas tetapi tidak benar, artinya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak akan diterima. Dan apabila sesuai dengan sunnah Nabi benar, akan tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Sampai amalan tersebut memenuhi dua syarat. Khalisan sawaban. Sampai amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wal khalis ayyakuna lillah dan beliau mengatakan amalan yang ikhlas itu adalah kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wasawab idza kana muwafiqan li syar'illah atau li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan tersebut benar apabila sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan seorang ulama, bukan ulama zaman sekarang. Ini adalah termasuk salaf, termasuk pendahulu kita. Ya bahkan beliau meninggal sekali lagi tadi tahun 187 Hijriah, ya. termasuk orang yang dulu. Ya dan beliau dulu termasuk uh, imam yang ada di Haram Mekah, di Masjidil Haram di Mekah. Dan terkenal dengan ibadah beliau yang sangat tekun. Beliau mengatakan demikian, bahasanya amal tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yaitu keikhlasan yang pertama, kemudian yang kedua adalah sesuainya ibadah kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillah." Iya. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah ini menunjukkan keikhlasan, menyerahkan wajahnya hanya kepada kepada Allah. Wa huwa muhsin. Kemudian dia berbuat baik. Artinya dia baik dalam beramal, berbuat baik di dalam beramal yaitu sesuainya amalan dia dengan sunnah Nabi SAW Ikhlas karena Allah dan juga dia memperbaiki amalannya. ahsan al amal, memperbaiki amalannya. Maka falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahalanya Indah rabbih di sisi Allah Subhanahu wa taala wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya dan dia tidak ada ketakutan bagi dia dan juga dia tidak akan bersedih. Jadi pahala akan dia dapatkan kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama islamul wajh lillah, menyerahkan wajahnya ini kepada Allah yaitu keikhlasan. Kemudian yang kedua dia ahsanal amal, dia memperbaiki amalannya yaitu dengan cara mencocokkan amalannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang dua syarat ini. Kita masuk pada syarat yang pertama yaitu al-ikhlas. Makna dari al-ikhlas para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang hamba mengamalkan sebuah ibadah baik itu ibadah yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan hanya karena Allah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepadanya? Dan tidak mengharapkan pahala dari manu, manusia. Jadi dia beribadah kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia ingin inginkan. Inilah yang dinamakan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keikhlasan ini di dalam Al-Quran Ketika Allah SWT menurunkan ayat tentang Abu Bakar As-Siddiq di mana beliau ketika di masa Rasulullah SAW di awal dakwah beliau dan banyak kaum muslimin yang lemah saat itu mereka disiksa ya oleh kaum musyrikin ada di antara mereka adalah budak ya atau yang lain maka Abu Bakar As-Siddiq membebaskan mereka semua dengan harta beliau ia dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya yang bunyinya yang uh, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la. Ya, di dalam surat Al-A'la. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Walam yakun uh, gimana bunyi ayatnya? Wa ma indahu Eh, min nikmatin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Ya yang artinya dan dia Abu Bakar siddiq ketika beliau um, membebaskan budak dan mengeluarkan harta beliau dari uh, kantong beliau sendiri. Beliau tidak melakukan itu semua karena beliau ingin meminta pujian manusia atau karena ingin membalas kebaikan orang lain. Akan tapi illa betiga awajhi rabbil ala. Beliau hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian Allah mengatakan wala saufa yardha Maka dia dia akan mendapatkan keridhaan dan dia akan mendapatkan dia akan melihat sesuatu yang akan menjadikan dia menjadikan dia ridha. Ya ini Allah Allah SWT menggambarkan bagaimana keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq. Ya di mana beliau tidak mengharapkan balasan dari manusia. Siapakah yang beliau merdekakan? Mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah budak-budak. Sehingga beliau ditanya oleh bapaknya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membebaskan orang-orang yang lemah yang tidak bisa memberikan kepadamu manfaat?" Mengapa engkau tidak menggunakan uangmu ini Dan saat itu mereka sedang dalam keadaan lemah Kaum muslimin dalam keadaan lemah Kenapa engkau tidak menggunakan uangmu yang banyak ini Untuk membeli atau menyewa orang-orang yang kuat Yang bisa membela mu dan juga membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa engkau tidak melakukannya Yang boleh mengatakan untuk mencari rida Allah Jadi aku tidak menginginkan sesuatu pun Kecuali mencari rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah di antara gambaran keikhlasan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ayatnya tadi bunyinya wa ma li ahadin min ni'matin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil ala wala sawfa yarda. Ini bunyi ayatnya. Kemudian gambaran keikhlasan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang lain adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menggambarkan sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka suka memberi makan orang yang membutuhkan. Wa imunat ta'ama 'ala hubbihi miskinan wajatiman wa Mereka adalah memberi makan siapa? Memberi makan orang yang yatim, orang yang miskin dan orang yang ditawan. Padahal mereka sangat mencintai harta tersebut. Mereka punya harta dan juga mereka mencintai harta tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan harta tersebut untuk memberi makan kepada orang yang yatim, yaitu orang yang e, seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, dan juga orang yang miskin, dan juga orang yang ditawan. Meskipun orang yang ditawan tersebut adalah seorang musyrikin, tapi dia mereka mengasih makan. Dan ini adalah termasuk perbuatan baik terhadap manusia meskipun itu, itu termasuk orang yang musyrik. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuri minkum jaza wala syukurong. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kami memberi kemakan kepada kalian liwajhillah. Yaitu untuk mengharap wajah Allah swt. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan wala syukura dan juga tidak menginginkan rasa syukur atau ucapan terima kasih dari dari kalian. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman di mana mereka ketika beramal soleh di antaranya adalah memberi makan orang lain tujuannya bukan ingin supaya dikenal bahasanya dia adalah seorang yang dermawan atau suka memberi makan orang lain ya mereka tidak menginginkan darinya balasan dan juga rasa terima kasih. Inna nakhawfu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dengan hari suatu hari nanti yaitu hari kiamat di mana banyak di situ wajah-wajah yang cemberut dan sedih. Ya dengan keadaan hari saat itu. Dahsyatnya hari pada pada hari itu. Jadi mereka memberikan makan kepada orang lain, memberi makan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran keikhlasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi mereka memberikan makan tidak mengharapkan balasan dan juga tidak memberi tidak menginginkan rasa terima kasih dari orang lain. Dan ikhlas inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk liya'budullah mukhlishina lahuddin Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin Yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin Katakanlah wahai Muhammad, ini inni umirtu anak budallah. Aku diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishan lahuddin. Yaitu mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk untuk Allah. Jadi ikhlas ini diperintahkan. Diperintahkan di dalam agama kita. Kemudian orang yang tidak ikhlas dan mengotori amalannya dengan riak dan juga sum'ah maka dia dalam keadaan bahaya yang besar bahaya yang yang besar bahaya yang pertama bahasanya amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ana aghna syuraka'i 'ani syirk Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut. Artinya apa? Mengharapkan pahala dariku dan juga mengharapkan pahala dari orang lain menyekutukan Allah di dalam amalan tersebut. Maka apa, akibatnya apa? Taraktuhu tuhu wasirka. Aku akan meninggalkan dia. Artinya tidak akan menerima amalannya. Akan ditinggalkan dia wa dan juga kesyirik kesyirikannya. Ditinggalkan dia bersama kesyirikannya. Ini adalah akibat dari orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Bahasanya amalannya tidak akan diterima oleh Allah Swt. Kemudian yang kedua, Disebutkan di dalam sebuah hadis Di antara bahaya riya Dan juga tidak ikhlas di dalam beramal bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat Orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat Dalam riwayat yang lain Orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka dengan mereka Siapa mereka? mereka ada tiga golongan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat. Golongan yang pertama adalah seorang yang meninggal mati syahid di mata manusia. Didatangkan oleh Allah swt dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat badan yang sehat, nikmat kekuatan, Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan ini?" Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhitu." Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mendapatkan mati syahid. Sampai aku meninggal dalam keadaan syahid. Dia menjawab dengan jawaban seperti itu. Dengan siapa dia berbicara? dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang Allah katakan? Allah mengatakan kadzabta. Engkau telah berdus berdusta. Allah dustakan dia. Tidak benar bahwasanya engkau berjuang dulu karena aku. Walakin qatalta liyuqala jari'un akan tetapi engkau berjuang, berperang supaya engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang pemberani. Akhirnya apa? Maka Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menyeret laki-laki ini bukan diseret biasa, akan tapi diseret di atas wajahnya. Tsumma ulqiya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah mendatangkan golongan yang kedua, orang yang kedua. Siapa dia? Dialah orang yang telah Allah berikan kenikmatan ilmu kepadanya. Rajulun ta'allamal ilma wa, Seseorang yang dulu belajar ilmu dan juga mengajarkan ilmu tersebut. Wa al-Qur'an, kemudian dia membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manu, manusia. Amalan yang bagus. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan ini?" Dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Kemudian aku membaca Al-Qur'an di jalanmu. Maka apa yang Allah katakan? Allah mengatakan kadapta. Engkau telah berdus berdusta. Didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui apa yang di dalam hati manusia. Ternyata dia bukan orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan dia bukan orang yang ikhlas ketika dia mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama ini dan juga mengajarkan kepada manusia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk membawanya dan menyeretnya ke dalam api neraka dan diseret di atas wajahnya. Siapa dia? Orang yang dulunya di, ketika di dunia belajar mempelajari agama dan juga mengajarkan kepada manu, manusia. Cuma karena rusak niatnya sehingga Allah Swt menjadikan dia diadab dan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan termasuk orang yang pertama kali dinyalakan api neraka itu dengan mereka. Kemudian Allah mendatangkan golongan yang ketiga adalah orang yang telah Allah berikan kenikmatan harta dunia. Kemudian dia berinfak di jalan Allah. Allah tanya orang ini, apa yang engkau telah lakukan terhadap nikmat nikmatku ini, yaitu harta dunia ini? Maka dia mengatakan, Ya Allah, tidak ada sebuah jalan yang engkau mencintai supaya diinfakkan di dalamnya kecuali aku sudah infakkan di dalamnya ya ada pembangunan masjid, dia juga ikut nyumbang. Ada anak yatim yang butuh, dia ikut memberi, ada yang miskin yang butuh, dia ikut memberi. Semua pintu-pintu kebaikan yang Allah cintai untuk berinfak, dia infakkan di situ hartanya. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan kadzabta. Engkau telah berdusta. Tidaklah engkau melakukan itu semua kecuali supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Masya Allah, orang yang suka memberi kepada manusia orang yang baik hati. Kemudian Allah memerintahkan supaya dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan tentang bahaya riya dan bahasanya riya ini bisa menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya riya atau syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, jadi ria ini jangan dikira karena dia syirik kecil kemudian kita remehkan. Tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil di antaranya ria itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Tahu dosa-dosa besar? Contohnya seperti berzina, membunuh. Ini adalah termasuk dosa-dosa besar, termasuk kabair. Kata sebagian ulama, dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Mereka mengatakan yang demikian itu berdasarkan ucapan sebagian salaf. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang kita kenal semua. Beliau pernah mengatakan la an ahlifa billahi kadiban Ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Beliau mengatakan sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan itu lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selain nama Allah tetapi aku jujur di dalam sumpah tersebut. Beliau mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu lebih saya cintai, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah. Akan tetapi aku jujur di dalam sumpah sumpahku. Ya, jadi di sini beliau lebih mengutamakan lebih baik bersumpah dengan nama Allah berdusta. Dan dusta ini termasuk dosa besar. Itu lebih beliau cintai daripada bersumpah dengan selain nama Allah dan ini termasuk syirik kecil. Meskipun dia jujur di dalam sumpah sumpahnya. Ya, berdusta ini termasuk dosa besar. Dan bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah termasuk syirik termasuk syirik lafzi atau syirik kecil. Ya, maka beliau lebih mencintai ber, e, ber, bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada harus bersumpah dengan selain nama nama Allah. Menunjukkan bahwasanya dosa riya nya syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa dosa-dosa besar. Jadi ini menunjukkan tentang bahayanya riya yang di dalam amal amal seseorang. Di antara cara untuk menghilangkan rasa ria, sum'ah dan juga penyakit-penyakit hati yang lain yang mengganggu keikhlasan kita, di antara yang pertama adalah berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Ya berusaha untuk menyembunyikan amal soleh kita Selama tidak ada masalah tertentu Oleh karena itu para salaf dulu, para pendahulu kita Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh mereka sebagaimana sebagaimana mereka ingin menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka. Yang berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka sebagaimana mereka ingin menyembunyikan aib-aib mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Dulu di Madinah ini pernah hidup seorang ulama besar yang kita tahu insyaallah yaitu Zainal Abidin. Ali bin Hussein bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Saat itu penduduk Madinah, sebagian mereka sering kedatangan makanan. Sering kedatangan makanan. Dan mereka tidak tahu siapa yang mengirim makanan terse tersebut. Tidak tahu. Sampai setelah setelah mereka kehilangan Ali bin Hussein, yaitu setelah dia mening meninggal. Setelah Ali bin Hussein ini meninggal, Baru setelah itu makanan-makanan tersebut berhenti. Baru setelah itu mereka tahu bahasanya yang mengirim makanan kepada mereka selama ini adalah Ali bin Hussein. Ya, bagaimana beliau menyembunyikan amalan, tidak ingin diketahui oleh manusia. Memberi, mereka bisa mengambil manfaat tanpa mereka mengetahui siapa yang yang memberikannya. Kemudian ada di antara para salaf, para pendahulu kita yang mereka berpuasa selama 20 tahun dan tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu bahwasanya dia berpuasa. 20 tahun bayangkan. Ya dia berpuasa mungkin Senin, Kamis atau puasa Daud. Tapi tidak ada keluarganya yang tahu bahwasanya dia berpu berpuasa. Kemudian ada di antara mereka yang sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian tiba-tiba mendengar ada orang yang mau datang, ketuk-ketuk pintu atau istrinya mau datang misalnya. Kemudian dia tutupi Al-Qur'annya. Al, Al Tidak ingin dia tahu bahwasanya dia sedang membaca membaca Al-Quran. Ya, inilah para pendahulu kita bagaimana mereka berusaha untuk menutupi amalan mereka. Oleh karena itu selama kita masih bisa menyembunyikan amalan kita, kenapa kita beritahu kepada orang lain? Ya, kita lebih sayang dengan amalan kita, jangan sampai ya kita rusak amal kita sendiri. Jadi selama kita masih bisa menyembunyikan, meskipun itu dari orang yang paling dekat dengan kita, dengan istri kita, dengan anak kita, maka kita sembunyikan ya kecuali dengan e, e, maslahat tertentu atau kebaikan tertentu. Ya seperti misalnya ingin e, menjadi contoh bagi orang lain atau bagi anak kita atau bagi istri kita, maka silahkan kita menunjukkan amal kita. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan adalah memperbanyak doa. Dan ini yang jarang dilakukan. Jarang di antara kita yang berdoa kepada Allah untuk diberikan keikhlasan di dalam beramal. Mungkin banyak di antara kita yang meminta doa-doa yang lain minta ini, minta itu. Akan tapi jarang di antara kita yang meminta keikhlasan. Padahal ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di antara ajaran beliau, di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu. Yang aku tahu dan aku sadar. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Para salaf dulu di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara doa beliau adalah Allahumma la taj'al Allahumma ja'al amali kullahu khalisa. Di antara doa beliau adalah ya Allah jadikanlah amalanku semuanya ikhlas karena Engkau. Ini adalah seorang Umar bin Khattab, ya seorang khalifah yang kedua yang kita tahu ketakwaannya. Beliau berdoa supaya mendapatkan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, syarat dari diterimanya amal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-mutabaah yaitu sesuainya amalan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya sunnah Nabi SAW bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Mengikuti beliau di dalam beribadah di antaranya. Kemudian makna al-mutaba'ah, makna atau definisi dari mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW, adalah bagaimana supaya perbuatan kita atau ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW di dalam enam perkara. Sesuainya amalan ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW, dengan cara beliau di dalam enam perkara. Sesuai apanya? Yang pertama sesuai sebabnya. Sesuai sebabnya. Jadi sebab ibadah kita sama dengan sebab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau berbeda, maka ini berarti tidak mengikuti sunnah beliau. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang melakukan sholat tahajud ketika malam tanggal 27 Rajab, Melakukan sholat tahajud dengan alasan apa? Sebabnya karena malam tanggal 27 Rajab. Di mana di situ katanya ini di, di mi'rajkan diangkat Rasulullah SAW ke langit. Jadi dia melakukan sholat tahajud karena apa? Karena malam tanggal 27 Rajab. Maka ini sholat tahajudnya benar. Tetapi sebabnya salah. Karena sebabnya, karena apa? Dia meyakini, dia melakukan tahajud tersebut karena sebabnya malam tanggal 27 Rajab. Berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi di dalam sebab. Padahal seharusnya mengikuti sunnah beliau, mengikuti beliau adalah diantaranya mengikuti sebab dari ibadah tersebut. Mengikuti beliau di dalam melakukan ibadah tersebut di dalam sebabnya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti beliau di dalam jenisnya. Mengikuti ibadah beliau di dalam jenisnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya Allah SWT mencariatkan kepada kita korban pada hari raya. Yang diperbolehkan adalah menyembelih tiga jenis hewan yaitu sapi, kemudian onta, kemudian yang ketiga adalah kambing. Ini adalah tiga jenis hewan yang diperbolehkan untuk disembelih pada hari raya. Itu hari raya Idul Idul eh, Adha. Kalau misalnya ada seseorang memiliki hewan yang lain yang mungkin harganya lebih mahal dari itu, misalnya kuda misalnya. Kemudian dia sembelih dengan niat ibadah pada hari raya tersebut. Maka ini tidak benar. Dan ini berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di antara konsekuensi mutabah mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah adalah mengikuti jenis ibadah, mengikuti beliau di dalam jenis ibadah. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti beliau di dalam jumlah dari ibadah itu sendiri. Contohnya, misalnya sholat duhur. Yang disyariatkan adalah empat rakaat apabila ada seseorang ingin sholat duhur lima rakaat dengan niat bahasanya kalau lima rakaat mungkin lebih banyak pahalanya maka berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam beribadah karena di antara bentuk mutabah kita di dalam beribadah adalah mutabah di dalam kodernya, di dalam jumlah ibadah itu sendiri kemudian di antara bentuk mutabah adalah sesuainya amalan kita dengan amalan beliau di dalam kaifiyah di dalam caranya. Ya. Yang pertama tadi sebabnya, sesuai sebabnya, jenisnya, yang ketiga jumlahnya, kemudian yang keempat adalah kaifiahnya, caranya. Kita berwudu itu urutannya dari wajah, kemudian tangan, ya kemudian kepala, kemudian setelah itu baru kaki. Ini caranya. Kalau misalnya dibalik dari kaki, kemudian kepala, ya kemudian wajah, kemudian yang terakhir adalah tangan. Maka ini berarti tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Meskipun hasilnya sama, sama-sama basah, ya sama-sama semua terkena air. Akan tapi karena dia tidak mengikuti cara Nabi SAW, maka ini tidak diterima. Ya, yang namanya mutabaah harus mengikuti beliau di dalam caranya. Kemudian yang kelima, sesuai zamannya, sesuai waktunya. Contohnya misalnya menyembelih hewan korban. Ini waktunya setelah kita menunaikan sholat Yaitu pada hari raya Kalau misalnya disembelih sebelum itu Tanggal 9, tanggal 8 Dhul Hijjah Maka ini berarti menyelisih Rasulullah SAW di dalam Di dalam zamannya Jadi zamannya harusnya setelah Pada hari raya idul Idul korban, yaitu setelah menunaikan sholat Kemudian disembelih hewan korbannya ini sebelum tanggal 10 Maka ini berarti tidak mengikuti Nabi SAW di dalam zamannya, di dalam waktunya. Kemudian yang keenam adalah mengikuti beliau di dalam tempatnya. Contohnya misalnya orang yang beritikaf. Orang yang beritikaf ini disyariatkan di masjid. Karena Allah SWT mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di dalam masjid-masjid. Kalau ada orang yang beritikaf di luar masjid, ya misalnya di gedung tertentu, yang itu adalah bukan masjid, maka ini berarti menyelisih Rasulullah SAW dan tidak mengikuti beliau di dalam ibadah. Ya, ini adalah hakikat dari mutabah. Jadi mutabah harus sesuai dengan beliau di dalam enam perkara ini tadi. Yang sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, zamannya dan juga dan juga tempatnya. Ini adalah hakikat dari mutabaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak cukup dengan keikhlasan saja. Ya, tetapi yang namanya ibadah perlu unsur yang kedua atau syarat yang kedua yaitu perlunya ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup dengan niat yang baik seperti yang dikatakan oleh sebagian saudara kita. Yang penting kan amal, yang penting kan niatnya baik. Yang penting kan ikhlas tidak cukup. Jadi Islam memperhatikan dua perkara. Ya perkara yang zahir dan juga perkara yang yang batin. Perkara yang batin adalah keikhlasan. Dan perkara yang zahir adalah bagaimana ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada waktu insyaallah akan kita sampaikan contoh yang di antara e, kejadian yang terjadi di zaman sahabat e, radhiyallahu anhum yang menunjukkan tentang tidak cukupnya keikhlasan seseorang ya tidak cukupnya keikhlasan eh, keikhlasan seseorang di dalam beribadah akan tapi dia butuh yang kedua yaitu sesuainya ibadah dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah apa yang terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ketika beliau menemukan di zaman beliau beberapa orang yang membuat kelompok-kelompok di dalam masjid yang membuat halakah-halakah di dalam di dalam masjid. Masing-masing halakoh saat itu beliau temukan itu e, berapa orang dan ada di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu pernah ada beberapa kelompok orang yang berada di dalam masjid yang mereka membuat halakoh-halakoh. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan atau mendatangkan kerikil-kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbih, menghitung tahdil menghitung takbir. Jadi salah seorang di antara mereka mengatakan kabiru mi'ah. Hendaklah kalian bertakbir seratus kali. Kemudian mereka menghitung seratus kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian halilu mi'ah. Hendaklah kalian bertahlil seratus kali. Kemudian mereka membaca tahlil bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Sabbihu mi'ah. Hendaklah kalian mengucapkan tasbih seratus kali dan seterusnya. Kemudian kabar ini atau kejadian ini sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian beliau mengatakan didatangi oleh beliau. Ya karena beliau seorang sahabat yang mengetahui langsung bagaimana cara Rasulullah SAW beribadah. Beliau datangi ke dalam masjid, kemudian beliau nasihati dengan dengan baik. Beliau mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Beliau mengatakan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Mereka mengatakan, Ya Abu Abdurrahman, Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan juga tasbih. Mereka mengatakan demikian. Kami bukan untuk, kami bukan berjudi, bukan minum khamar, kami sedang beribadah. Jadi kerikil-kerikil ini kami gunakan untuk menghitung tasbih, takbir dan juga tahlil. Apa yang boleh katakan fa'uddu sayyi'atikum Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. min hasanatikum syai'un. Boleh mengatakan adalah kalian menghitung berusaha untuk menghitung kejelekan-kejelekan kalian. Dan aku menjamin bahasanya Allah SWT tidak akan me menghilangkan atau menyanyiakan kebaikan kalian. Kemudian beliau mengatakan waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Beliau mengatakan betapa cepat begitu cepatnya betapa cepatnya kalian hancur. Haula'i sahabatun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Mutawafirun. Kalian masih melihat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Jadi beliau mengatakan betapa cepatnya kehancuran kalian. Padahal kalian masih melihat para sahabat Nabi SAW sekarang masih ada banyak di depan kalian. Wahadi thiyabuhu lam tubla. Lihat, pakaian Nabi SAW belum rusak. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejana beliau belum pecah. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada mereka, ini kita baru ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat beliau belum meninggal semuanya mereka masih hidup yang bisa kalian meneladani mereka di dalam beri, beribadah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu bab dhalalah au muftatihu bab dhalalah. Beliau mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya kalian itu ada di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama kalian berada di atas jalan yang lebih baik daripada jalannya Rasulullah SAW. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang ini, ibadah yang sedang kalian lakukan ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ibadah ini lebih baik daripada ibadahnya Rasulullah SAW. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Kalian sedang membuka pintu kesesatan. Mungkin tidak mereka menjawab dengan jawaban yang pertama mengatakan bahwasanya kita lebih baik daripada caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Berarti tidak ada pilihan, tidak ada pilihan kecuali yang kedua, yaitu bahwasanya mereka sedang membuka pintu kesesatan. Dan inilah yang benar. Jadi mereka mendatangkan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal maksudnya baik. Maksudnya apa tadi? Ingin beribadah kepada Allah, ingin tahlil, ingin takbir, ingin tasbih. Tetapi dimarahi oleh sahabat yang mereka langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW beribadah dan melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW beribadah dan dilihat oleh Rasulullah SAW benar atau tidaknya ibadah mereka. Beliau marah. Ya kemudian mereka mengatakan, Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al khair. Wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah mereka mengatakan, demi Allah kami ini tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Maksud kami itu bah, baik. Bukan yang lain. Maka beliau mengatakan wa kam min muridin lil khairi layyusibahu bahu. Beliau mengatakan dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan kemudian tidak mendapatkan kebaikan terse tersebut banyak selain kalian menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Niatnya baik ikhlas karena Allah, tetapi tidak mendapatkan kebaikan karena dia meninggalkan syarat yang kedua yaitu mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, di akhir pertemuan ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang diantaranya pentingnya kita memperhatikan diterimanya amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah sesuainya ibadah kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan keikhlasan dan juga sesuainya ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW itu hanya dengan satu cara. Dan ini perlu kita perhatikan. Untuk mendapatkan keikhlasan, dan juga sesuainya ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW itu dengan satu cara yaitu dengan tolabul ilm dengan menuntut ilmu agama mempelajari agama ini tidak mungkin seseorang bisa ikhlas kalau dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan riak bagaimana cara menghilangkan kesyirikan yang di dalam hatinya tidak mungkin kecuali dengan menuntut ilmu agama dan tidak mungkin seseorang bisa sesuai ibadahnya dengan sunnah Nabi SAW kecuali dengan mempelajari ilmu ilmu agama. Oleh karena itu kunci untuk bisa mendapatkan keikhlasan dan juga mutabaah kita sesuainya ibadah kita dengan ibadah Rasulullah SAW adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Oleh karena itu dari kursi ini saya memberikan nasihat kepada jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, jamaah umrah supaya nanti sepulang dari sini, ya dari umrah ini bisa memperbaiki diri. Bersemangatlah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya membaca buku-buku agama. Dan yang perlu saya ingatkan adalah memilih dari siapa dia mencari ilmu tersebut. Karena sebagian salaf mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini yang kita dapatkan, yang kita pelajari ini adalah agama kita yang nanti kita akan bertemu kepada Allah dengan agama ini. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka adalah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau misalnya ilmu agama ini adalah agama, kalau misalnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan sembarang kita mengambil ilmu. Jadi kita mencari orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Nabi SAW, al ulama warasatul ambia. Mereka yang kita timba ilmunya adalah para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para para nabi. Artinya mereka hanya mewarisi. Mewarisi apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang boleh berikan diambil, diwarisi bukan mencari ajaran-ajaran yang lain yang tidak diwarisi oleh Rasulullah SAW. Jadi para ulama yang berhak untuk kita menuntut ilmu dari mereka adalah para ulama yang mereka mewarisi ilmu Rasulullah SAW, mewarisi sunnah Rasulullah SAW, yang mewarisi bagaimana tata, tata cara beliau beribadah, tata cara beliau berakidah itu yang mereka mereka lah ulama yang berhak kita untuk mengambil ilmu mereka. Ya, jadi sekali lagi hendaklah kita menuntut ilmu agama dan mengajak saudara kita, ya istri-istri kita, anak-anak kita untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Swt. dan hendaklah kita e, mencari dan juga memilih-milih orang yang kita ambil ilmunya. Apa yang harus dilakukan wanita yang haid yang akan umroh dan belum selesai haidnya sampai habis waktunya? Jadi orang yang haid apabila dia haid dari sini dari Madinah maka dia e, melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah umrah yang lain kecuali tawaf. Ya, silakan dia mandi, ya. Kemudian bertalbiyah. Tapi kalau sudah sampai Mekah dan sementara dia belum suci, maka dia menunggu sampai dia bersuci. Dan